Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihi bil Islam. Alhamdulillahilladzi نور قلوب عباده بالإيمان الحمد لله الذي نور قلوب عباده بالتقوى اللهم صل وسلم وبارك على إمام المسلمين وإمام المؤمنين وإمام المتقين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله وأصحابه الذي ملأ الله قلوبهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم wattabi'ina لهم bi إلى يوم الدين. Allahumma ya rabbana nawwir qulubana Allahumma ya rabbana nawwir qulubana Allahumma ya rabbana nawwir qulubana bit kaum muslimin dan muslimat para alim para ustadz hadirin hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Tadi kita sudah mendengar mukaddimah yang disampaikan oleh Ustaz Ikram Rijal. Beliau saat ini masih menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Al-Ahqaf. Mendapat tugas dari guru kita Habib Abdullah bin Muhammad Baharun untuk membuat satu komunikasi media Islam Radio Radio Islam di Indonesia yang dimulai dari Cirebon insya Allah radioku yang mungkin dari sebagian para jamaah sudah mengikuti radioku 107,9 tapi tergeser menjadi 108 dan nanti insya Allah kita membuat jaringan dengan beberapa radio-radio yang semoga dimudahkan oleh Allah seluruh dunia atau Indonesia dahulu karena insya Allah kita akan komunikasi dengan yang lainnya agar ada ukhuwah melalui media-media semacam itu dan beliau Ustaz Ikram Rijal yang mendapatkan tugas dari guru kami untuk menindaklanjuti dari rijarah guru kita guru kami Al Habib Abdullah Muhammad Baharun dua bulan yang lalu karena mukaddimah sudah disampaikan tentang hati tentang bagaimana kita membersihkan hati memperbaiki niat dan lain sebagainya maka kita langsung kepada hikmah Ar-Rabi'ah Ashraf hikmah yang ke-14 Hikmah yang ke-14 berbunyi Al-kaunu kulluhu zulmatun Semesta semuanya gelap Wa innama rohu yang menjadikan menyala adalah zuhurul haqqi tampaknya cahaya Allah fihi di alam semesta artinya sepotong dahulu ini alam ini gelap Alam ini tidak ada. Alam akan menjadi terang dan menjadi ada karena Allah yang mengadakan dan karena Allah yang meneranginya. Allahu nurus samawati wal ard. Dalam Al-Quran disebutkan Allah yang memberikan penerangan terhadap langit dan bumi. Maka di sini dari sepotong hikmah ini kita tahu bahwa kita tidak boleh tertipu dengan alam yang gelap gulita. Atau di dalam bahasanya ahli tasawuf yang kita saat ini mencoba belajar tasawuf, kalau kita ingin menuju Allah, jangan tertipu dengan alam ini. Karena bukan tujuan kita kalau kita melihat gemerlap dunia ini itu bukan sesungguhnya yang kita cari. Akan tetapi kita ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dari alam ini kalau tidak cerdas kita, mata pandang kita ini salah, maka orang akan melihat alam saja seolah-olah gemerlapan, seolah-olah menyala-nyala, seolah-olah ada. Atau seolah-olah itu yang abadi. Sehingga orang berhenti sampai di alam itu. Ini sebetulnya pembahasan masalah akidah. Nanti insya Allah kita akan masuk, kita akan maknai dulu secara global. Bahwa alam ini gelap gulita. Kalau orang melihat alam tidak akan faham. Tapi kalau melihat penciptanya baru ngerti. Faman ra'al kauna yang melihat semesta ini walam yashhadhu tapi kok tidak bisa menyaksikan Allah Orang melihat semesta kagum dengan jagat raya. Tingginya gunung, lautan lepas, kuatnya tiupan terpaan angin dan terik matahari dan macam-macam kebesaran semesta ini kalau ada orang melihat itu semua tapi tidak menjadikan ia kenal Tuhan, kenal Allah, fihi di saat menyaksikan semesta tersebut, au atau di saat ia bertafakur tentang semesta tersebut. Ya ini tidak bisa menyaksikan Allah keberadaan Allah di alam au indahu di saat ia menyaksikannya au qablahu atau sebelum menyaksikan au ba'dahu atau setelah menyaksikan alam waqad a'wazahu maka telah luput darinya wujudul anwari kesadaran akan adanya cahaya yang sesungguhnya Jadi kalau ada orang melihat alam, kok terhenti kepada alam, melihat gunung hanya kagum dengan gedenya gunung, tapi tidak pernah mengagumi sang pencipta, maka ketahuilah, telah hilang, terlepas darinya, pemahaman akan wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan buru-buru, karena ini hikmah, perlu penjabaran wahujibat anhu dan akan tertutup darinya Shumusul ma'arifi matahari ilmu maksudnya akan tertutup baginya ilmu iman yang sesungguhnya bisuhubil athari tertutup matahari jadi ilmu iman itu digambarkan seperti matahari lalu ada awan yang menutup bisuhubil athari awan yaitu dunia ini. Athar ini adalah ciptaan. Kalau ada orang melihat alam semesta ini lalu tidak bisa melihat Allah, tidak faham Allah, tidak menyaksikan Allah, tidak kenal Allah, maka sungguh orang ini telah kehilangan satu pemahaman akan wujud Allah yang sesungguhnya atau karena dia telah tertutup pandangannya kepada Allah oleh dunia yang saat ini digelutinya. Ini ada dua tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan gelbiah melalui hati keimanan sambung kepada Allah yang pertama adalah akliyah tinjauan akal Akal makna tafakur dan nanti akan mengukuh di hati. Jadi orang kenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga model. Orang faham Allah, kenal Allah itu ada tiga macam. Yang pertama itu tingkat tinggi. Diberi oleh Allah keimanan tanpa dia harus berhujjah dengan adanya alam ini. Jadi ia punya iman kepada Allah kalau dia melihat sesuatu langsung tahu bahasanya ini adalah ciptaan Allah. Satu. Jadi ini paling tinggi. Punya keimanan kepada Allah. Diberi oleh Allah iman. Dan dengan iman ini. Orang itu kalau melihat sesuatu langsung. Ini ciptaan Allah, ciptaan Allah. Faham. Yang kedua adalah kenal Allah melalui ciptaannya. Dan ini adalah tingkat kedua. Ada Imam Asmu'i, seorang imam besar, bertemu dengan seorang badui. Orang yang biasa hidup tidak tetap. Pindah-pindah, kadang di gunung, di padang pasir. Suatu ketika seorang badui ini ditanya, bagaimana engkau bisa percaya akan adanya Tuhan? Adanya Allah? Orang Badui itu menjawab dengan bahasa sederhana, kalau ada bekas kaki onta berjalan, itu berarti tadi ada onta yang berjalan. Kalau ada kotoran onta, berarti pasti ada ontanya. Itu orang langsung paham kan begitu? Jadi masa ada kotoran onta dari ayam? Nggak mungkin ya. Jadi kalau ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Maksudnya apa kata orang itu? Maksudku kalau ada jagat alam semesta ini pasti ada yang membuatnya. Nah ini. Jadi melihat alam dahulu baru nanti berjalan puasanya pasti ada yang membuatnya. Nah ini pemahaman akan kenal Allah. Tingkat yang ketiga Tingkat pemikiran kelas tinggi tetapi derajatnya paling rendah ini. Untuk kenal Allah perlu dialog falsafah. Ini kerjaannya para filosof. Maka Imam Ghazali tidak mengajarkan yang ketiga ini, dahulukan yang pertama. Para filosof itu untuk mempercaya adanya Tuhan itu dengan susah payah. Yang harus diambil oleh ulama akidah kita karena ini membantu untuk pengukuhan makna akidah. Misalnya tidak cukup orang faham bagaimana alam ini kok butuh pencipta. Repot. Sehingga para filsuf berkata, Alam ini aku saksikan berubah-rubah. Dan setiap yang berubah-rubah itu adalah baru. Dan setiap yang baru itu pasti ada yang menciptakannya, panjang ceritanya. Lebih mudah yang kedua tadi, orang Badui. Membuat satu contoh. Kemarin tidak ada masjid di sini, sekarang ada masjid, sudah berubah. Roti ini kemarin warnanya putih, sekarang kok jadi hitam, berubah. Pohon itu kemarin kecil, sekarang gede, berubah. Kalau yang kecil ini bisa berubah, yang gede juga bisa berubah, maka alam ini juga bisa berubah. Kalau sesuatu yang berubah ini berarti baru peradaannya. Sebab kalau sesuatu yang abadi dahulu tidak akan berubah-ubah karena ini berubah-ubah berarti ini adalah sesuatu yang baru. Karena ini sesuatu yang baru berarti harus ada yang memulai. Dan yang memulai ini adalah pencipta. Jadi para filosof sudah sadar mulai dari dahulu sudah Fraha sadar akan adanya sang pencipta. Padahal kalau kita kembalikan kepada hati nurani seorang hamba yang namanya manusia ini, siapapun dia itu langsung percaya akan adanya Tuhan, asalkan jiwanya jiwa selamat. Hanya kadang-kadang tidak ada bimbingan salah yang disembah. Adapun masalah percaya kepada Tuhan itu sudah fitrah. Semua manusia mempercayai adanya Tuhan. Hanya tidak mengerti Tuhan itu sifatnya seperti apa kalau ada orang di tengah hutan menyembah harimau karena dikira harimau itu yang menyelamatkannya. Ada orang yang menyembah pepohonan karena mengira pohon gede itu yang bisa menyelamatkannya. Ada orang menyembah matahari di Persi karena mengira eh, menyembah mat, eh, api karena mengira api itu menyelamatkannya ada orang di Jepang menyembah matahari karena mengira matahari itu menyelamatkannya lihat dari model-model ini sesembahan itu artinya menunjukkan bahwa nurani manusia itu mempercayai adanya Tuhan. Yang menurut mereka pokoknya Tuhan itu memberi manfaat dan menjauhkan daripada malapetaka dan bencana. Karena mereka tidak ada bimbingan, maka macam-macam ada Tuhannya harimau, ada Tuhannya sapi, ada Tuhannya matahari, ada Tuhannya akan tapi kita ungguli semua bahwa itu semua adalah makhluk. Tuhan kita adalah yang menciptakan api. Tuhan kita yang menciptakan matahari. Tuhan kita menciptakan semuanya itu. Yaitu Tuhan Allah yang tidak diciptakan. Tidak beda sebetulnya. Konsepnya adalah percaya akan adanya Tuhan. Dimanapun lihat. Bangsa manapun. Kalau tidak menuhankan ketua kabilahnya. Ya nuhankan yang lainnya. Jadi percaya adanya Tuhan itu adalah sudah fitrahnya manusia. Jadi sebetulnya tidak perlu berhujah karena ada di dalam dirinya. Tidak ada orang yang tidak punya sesembahan. Agama apapun punya sesembahan dan meyakini adanya Tuhan. Cuman bermacam-macam. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang merusak. ya. Ada Brahma, ada Wisnu, ada gitu. Ada segala macam. Misal, mereka mempercayai ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang merusak, ada Tuhan yang menjaga. Akhirnya, nanti musyawarah yang menciptakan tidak mau jangan dong masa saya nyiptain kamu yang rusak kan ribut nanti ya nah, maka dari itu memang itu akidah yang tidak benar secara akal pun tidak bisa diterima tapi Tuhan kita Allah yang mutlak kekuasaannya itu kok idah bahwa semua makhluk yang namanya manusia itu mempercayai adanya Tuhan hanya yang menjadikan kita sampai kebenaran itu adalah bimbingan wahyu Para filosof-filosof sudah berbicara, membicarakan tentang itu semua. Tentang akan adanya Tuhan. Adapun namanya bermacam-macam, tapi kita diberi bimbingan wahyu, namanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai 99 nama, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minun, sampai akhir. Nah, Selesai kita dari ini, kita kembali kepada Hikmah Ibn Atta'ila As-Sakandari. Jadi, Alam ini aslinya tidak ada. Itu yang harus kita yakini. Dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kecuali jika manfaat dititipkan oleh Allah lalu berguna untuk anda. Tidak usah jauh-jauh. Mobil itu tidak ada manfaatnya bagi anda kecuali Allah menghendaki anda memanfaatkannya. Digiring mobil mendekat ke anda lalu anda naik. Jadi semua ini tidak ada manfaatnya kecuali Allah menghendakinya. Semua tidak ada gunanya kecuali Allah menghendaki. Sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang melihat semesta ini lalu tidak kenal Tuhan, maka sungguh telah tertutup matanya, mata hatinya dengan dunia ini untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat yang pertama ini yang kita cari. Banyak membaca Al-Quran, dikir. Imam Ghazali dalam Risalah Qudsiyahnya, dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin, melarang mengajari orang awam pakai dialog mantek urusan akidah ini Jangan orang-orang awam diajak dialog yang ruwet-ruwet itu nanti inget ruwetnya, ndak inget jawabnya. Berbahaya. Jadi tidak usah diberi yang ruwet-ruwet. Suruh banyak membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala bidhikrillahi tatma'innul kulub dengan zikir hatinya mantap. Sehingga banyak orang-orang awam itu lihat cukup punya Iman kepada Allah biarpun tidak punya alasan, iman nggak bisa diganggu gugat. Ada seorang alim besar namanya Imam Fakhrul Razi. Suatu ketika lewat di sebuah jalan karena beliau adalah seorang alim besar di Baghdad sana. Dikerumuni orang banyak. Ada seorang ibu-ibu tua itu melihat dari jendela lalu bertanya kepada orang yang ada di dalam rumahnya, "Itu siapa orang kok dikerumuni orang banyak itu?" Dijawab, itu seorang alim besar pakar akidah yang namanya Imam Fahru Razi dengan kecerdasannya dia telah menghadirkan ratusan dalil untuk menunjukkan kalau Allah itu ada hebat ya ratusan dalil untuk menunjukkan kalau Allah itu ada apa jawabnya ibu-ibu tua ini Orang tidak butuh dengan ratusan dalil, kata ibu-ibu ini. Kecuali karena dia punya ratusan keraguan. Cerdasnya. Orang tidak butuh ratusan dalil, kecuali karena dia punya ratusan keraguan. Kalau yang tidak punya keraguan, nggak perlu dalil. Akhirnya berita ini nyampe kepada Imam Fahrul Razi. Tiba-tiba beliau mengangkat tangan dan berkata, Allah barzukni iman al ajais. Ya Allah berikan aku imannya seperti ibu-ibu itu. Tidak repot-repot pakai dialog mantek. Lihat ibu ibu kampung itu tidak ruwet. Yang di kampus tuh sok falsafah. Eh nggak mau sholat. Ya. Ruwet itu. Sudahlah banyak baca Al-Quran, ikut sholawatan, jamiah sholawatan. Aman itu. Lah itu iman kelas satu itu. Nomor satu, tidak pakai dalil, tidak pakai ruwet-ruwetan itu. Pakai mantek ini, wah, ya. mukaddimah suhra, mukaddimah kubra, tidak tahu, tidak faham. Ah, ruwet nanti. Memang itu perlu untuk kelasnya masing-masing. Seorang ulama juga harus tahu ilmu mantek. Karena yang dihadapi barangkali memang ada orang-orang model ngengkel, brengkel otaknya ya, orang yang keras kepala, orang yang yang tidak bisa diatur. Jadi memang ada makomnya sendiri. Jadi paling enak makomnya orang sepuh, ibu ibu di kampung. Imannya ajais. Imam Ghazali juga pernah berdoa, Allah marzukni al ajais. Ya Allah berikan aku imannya ibu-ibu di kampung itu. ibu bidu kampung tuh enak. Coba kalau dengar petuah dari ulama, Bu, solat malam yang banyak pahalanya gede. Diamalkan, Bu. Coba yang di kampus, dalilnya mana? Terus sebulan tidak solat solat dia. Hah? Tapi kalau ibu-ibu di kampung ibadahnya lebih kuat, masya Allah, dengar kalimat sedikit didengar, karena iman itu yang datang. Lalu itu tingkat pertama enggak usah ngelihat. Yang kenal hanya Allah, Allah, Allah. Jadi apa-apa subhanallah, subhanallah. Ngelihat ini subhanallah. Adanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibn Atta'il As-Sakandari meletakkan bahwasanya yang faham kenal Allah sebelum kenal kaun paling pertama. Ya ini. Jadi inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini tentang hikmah. Itu dari segi masalah keimanan. Kemudian kita masuk bab tasawufnya. Selesai masalah keimanan, ada tingkat ya martabatnya orang kenal Allah. Sudahlah jangan kenal banyak falsafah, dialog-dialog yang ruwet itu. Karena cukup banyak baca Al-Quran, dibimbing oleh Allah. Karena iman itu apa? Nurun kata Nabi Muhammad. Qadhafahullahu fi qalbi ibadihi. Fi qalbi abdihi. Itu cahaya yang dititipkan oleh Allah di hati. Sudah kalau sudah ada iman nggak bisa diganggu. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah iman ini dicabut biarpun punya dalil, lihat. Orang ngerti sampai pada dialog falsafahnya harus adanya Tuhan nggak bisa mempercaya adanya, nggak bisa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya ilmu dialog, ilmunya halnya ilmu di otak. Maka nggak cukup. Orang belajar falsafah kalau tidak beri dengan bacaannya banyak baca Al-Qur'an bahaya itu. Kemudian masalah menuju jalan Allah. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali dua hal. Allah dan selain Allah. Allah dan selain Allah. Dan orang dalam hal ini ada tiga tingkatan juga. Yang pertama, Melihat Allah ini makomnya yang disebut dulu sudah makom makom kelas makom tajrid jadi orang hanya berpikir bagaimana dia itu beribadah saja sehingga urusannya ibadah saja karena dia tidak punya tanggungan lihat ingat yang pertama makom tajrid min alamil di ala Uh, ada orang yang ditempatkan oleh makom tajrid ada yang makom sabab makom tajrid adalah orang yang tidak diberi tanggung jawab hidup sendiri nggak banyak keperluan. Maka di saat itu dia harus banyak ibadah. Ada orang yang di dalam hidupnya memang ibadah khusus, urusan ibadah, ibadah mahdoh, ibadah sujud, sholat. Berarti dia langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu model. Yang kedua adalah orang yang diletakkan oleh Allah di dunia sebab tapi karena dia ahli iman, dia bekerja untuk bagaimana dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih tingkat mulia. Ada orang bekerja karena dia bisa cari duit. Tapi dia mencari uang untuk mikir bagaimana fakir miskin di tetangganya itu hidup. Bagaimana aku bisa menyantuni yatim piatu? Bagaimana aku bisa membangun masjid? Bagaimana aku bisa menolong keluargaku? Lah ini adalah orang mencari uang, tapi yang dipikir adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunianya itu tidak menutup untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketiga, lah ini sengsara. Jadi memang yang dilihat hanya dunia saja, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ma saddana an liqa'il mahbubi ila wuqufuna bi ghairihi. Dalam kaidah mencari cinta, orang tidak akan terhenti perjalanannya untuk sampai kepada yang dicintainya kecuali di saat ia menoleh kepada yang lainnya. Kalau ada orang ingin menggapai kecintaannya, ia tidak akan terhenti dan terhalang dari cintanya kecuali di saat ia menoleh kepada selainnya. Yang mencari Allah Maha Cinta, pencipta cinta, yang harus dicintai. Orang tidak akan terhenti, tidak terhalang sampai kepada Allah kecuali karena kita telah berhenti kepada selainnya. Selain Allah itu apa? Dunia. Tapi sebaliknya, ada orang mencari dunia, tapi bagaimana aku bisa punya kendaraan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini nilainya adalah nilai sebagai wasilah yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan kembali, ini ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya ada pekerjaannya dunia, tapi ternyata dinilai oleh Allah akhirat. Pekerjaannya dunia, tapi ingat Allah terus. Mau berdagang yang jujur. Karena apa? Masya Allah di rumah ada anak istri, yang harus aku penuhi kebutuhannya, anak yang pengen sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini semua baru ada maknanya kalau kita sering menghidupkan makna tafakkur. Karena hikmah ini semua tidak akan bisa jalan kecuali dengan tafakkur. Kita ini kelas apa saat ini? Bagaimana hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita dengan Allah? Bagaimana kita saat mencari dunia? Kadang-kadang orang betul-betul mencari dunia karena dunia. Bahasa iman hanya di lidah saja tapi di hati tidak pernah merasakannya. Orang boleh kaya, orang boleh mendapatkan harta, orang boleh mendapatkan jabatan, tapi jangan sampai jabatan itu sebagai tujuan tapi jadikan jabatan itu wasilah. Tapi paling busuknya manusia kalau sudah mengendarai agama untuk dunianya. Semoga Allah menjaga itu semua. Kiai dengan kekiaiannya untuk cari dunia, bisa? Mungkin kalau bahasa kasarnya itu lebih jahat dari penyembah berhala. Orang ngurusi masjid cari dunia, orang ngurusi musola, orang ngurusi pesantren cari dunia. Itu lebih jahat dari penyembah berhala. Kenapa? Kalau orang yang menyembah berhala, itu kan menganggap berhala itu wasilah sampai kepada Tuhan kan? Tapi kalau ini orang mengurusi masjid pesantren untuk cari dunia itu ngendarai Allah untuk keinginan dunianya wah jahat mana kira-kira jadi atas nama Allah atas nama agama untuk cari dunia lah itu penyembah berhala atas nama berhala liyukarribu ilaina zulfa untuk kenal Allah pokoknya aku nyembah berhala karena ini untuk dekat kepada Allah nah ini kan salah jadi berhala ke Allah. Lah ini Allah dulu masuk berhala dunia ini. Dua-duanya busuk. Maka senantiasa kita ayo bertafakur ya. Perjuangan kita selama ini seperti apa? Kita sudah kenal pengajian, kenal iman, kenal agama. Carilah dunia. Boleh Anda mencari dunia, tapi bagiannya zakatnya tolong dipenuhi. Tidak cukup halal haramnya yang Anda ambil halal atau haram. Setelah halal atau haram, Anda harus tahu kewajiban-kewajibannya. Untuk fakir miskin, zakat-zakat dipenuhi. Setelah zakat-zakat dipenuhi, ternyata kita harus meningkat kepada kemuliaan ya, akhlaknya harus tahu kalau fakir miskin di tetangga kita butuh ya kita beri santuni sehingga menjadi orang dermawan dunianya adalah untuk kenal Allah subhanahu wa ta'ala inilah hikmah Jangan sampai dunia ini menghalangi kita sampai kepada Allah, tapi jadikanlah dunia ini mengenalkan kita kepada Allah. Itu tingkat yang kedua ya. Dunia ini mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perlu koreksi dan ingat tidak usah ngoreksi orang lain. Ini bukan bagian kita. Orang bermacam-macam. Ada orang ngejar jabatan, kita tidak tahu apa keinginannya. Bisa saja karena Allah betul. Kita tidak tahu. Orang ngejar dunia, tapi barangkali di rumah tanggungannya banyak memang. Paling enak adalah ngurus diri sendiri, yang ustadz ngurus keustafannya, yang berdagang ngurus kedagangannya, ngenalkan Allah atau tidak. Itulah kemuliaan yang akan dikirim oleh Allah kepada kita. Karena itu semua. Baik, ini mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ini adalah hikmah yang ke berapa? 14. Kami persilahkan untuk hadirin wal hadirat untuk bertanya langsung satu bapak satu ibu atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Ikram mengenai penyakit hati. Bagaimana cara kita menghindari penyakit hati? Apakah ada doanya juga? Terima kasih. yang ketiga ma'rifat, yang keempat hakikat. Kami ingin dijelaskan kesimpulannya agar kami bisa mengerti benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua saja karena ini banyak pertanyaan tertulis. Yang pertama itu sebenarnya diberikan kepada Ustadz Ikrom tadi waktu beliau bercerita tentang bagaimana membersihkan akhlak. Mungkin kita akan sambung dalam pertanyaan uh, jawabannya begini ringkasnya mungkin kita akan mendahului beliau karena waktu ya orang itu kalau mau berobat begini caranya sadar kalau dia sakit adapun urusan penyakit hati ini kok idah dulu sebentar kok idahnya urusan penyakit hati tidak boleh kita merasa tidak punya penyakit hati kalau kita lagi berbicara tentang kesombongan harus yang kita tunjuk adalah kita percaya atau tidak Coba kalau ada orang tiba-tiba nyaci maki, dasar goblok, gimana? Kita marah enggak? Ah, ada kesombongan di hati kita. Padahal kalau hatinya lega kan enak. Kalau kita pinter, tinggal ngomong gini, kasihan dia enggak tahu padahal saya pinter. Kan tidak ngomong. Kalau kita goblok bener, memang saya goblok. Kan enggak usah marah ya. <laughs> Ah, ada amarahnya apa? Enggak mau, merasa dia harus oh. Nah ini. Jadi kalau ada orang kalau kita berbicara penyakit hati, Jangan ada yang mengatakan aku tidak punya penyakit hati. Itu adalah penyakit sudah. Kalau merasa tidak penyakit hati, itu telah menjadikan hatinya sarang penyakit. Jadi setelah itu sadarlah kalau kita penyakit. Perlu dicek sebetulnya. Urusan kedengkian. Kalau dengki itu ngetesnya gampang. Kalau ada orang yang kita lagi tidak suka terus beli mobil kira-kira. Kira-kira gimana? Datang ke sana mengucapkan selamat. Langsung kasih hadiah dia 2 juta kira-kira. Pertambahan untuk garasi mobilnya kan belum ada Pak, Masya Allah. Ya. kalau kita dendam atau tidak buktikan kita masih punya dendam tidak kalau ada orang marah dengan kita kurang ajar marah lalu kita dendam untuk menghilangkan dendam sederhana nanti belikan hadiah bu kasih duit satu juta amplop hadiah baju yang paling bagus kalau belum bisa hati kita masih penyakit. Jadi pertama ya, kalau orang ingin mengobati penyakit hati, sadarlah kalau kita berpenyakit. Sebab orang tidak akan berobat kalau tidak sadar kalau dia itu berpenyakit. Sadar kalau dia berpenyakit. Ada orang ke dokter karena tidak sakit? Tidak ada. Kenapa ke dokter? Karena sakit. Agar kita rajin ke dokter bagaimana? Yakinkan kalau penyakit itu berbahaya. Riak bagaimana? Menghapus amal. Dengki menghapus amal. Semuanya menghapus amal. Miliaran yang kita sedekahkan dianjurkan oleh ria. Karena ini bahaya daripada aku hirang miliaran harus aku benahi. Setelah tahu dia berpenyakit, beratnya penyakit itu, maka dia akan ada upaya untuk berobat. Setelah dia mencari obat, lah baru saat itu terapinya. Setelah tahu obatnya, obatnya Allah diperangi kesombongan. Jadi beda-beda ya penyakit dengki kalau tadi disebutkan dengan memohon kepada Allah. Itu adalah syarat pertama. Senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari bermacam-macam penyakit itu. Tapi itu usaha separuh usaha, separuh lagi usaha. Usaha pertama adalah berdoa, usaha yang kedua adalah dilawan. Sayyidina Umar bin Khattab orang hebat, dekat sama Rasulullah, tapi masih memerangi kesombongan di dalam hatinya. Suatu ketika beliau menyampaikan ceramah, khutbah, oh khutbahnya enak, sampai orang pada ngangguk-ngangguk begini. Terbetik di hati Sayyidina Umar bin Khattab akan kebesarannya. Hebat memang aku, khalifah yang enak ngomong. Terbetik kecil sedikit kesombongan di dalam hatinya. Sayyidina Umar bin Khattab langsung sadar. Berhenti beliau dari ceramah, jubah dilepas, lalu beliau mengambil air dari tempat yang jauh melewati tamu-tamu negara ini semua. Para pasukan-pasukan Sayyidina Umar ingin menolong malah dibentak. Jangan biar aku yang melakukan. Ya Khalifah, biar kami yang melakukan. Dijawab oleh Khalifah Umar, jangan biar aku yang melakukan. Sayyidina Umar mundar mandir ngangkat air. Setelah itu baru ditanya setelah selesai, kenapa Khalifah itu semua engkau lakukan sendiri dan tidak kau perkenankan aku membantumu? Ia menjawab, karena tadi waktu aku ceramah, Aku berbangga dengan ceramahku. Aku ngerasa bahwa ada penyakit sombong mau masuk di hatiku karena aku tidak ingin sombong itu subur, aku hancurkan dengan cara seperti itu. Ya ini perlu. Kesombongan ini harus dilawan ya. Kok berat nyium tangan? Padahal ustadznya itu dulu ya. Ustadznya nyium tangan ya. Ustadznya nyium tangan berat nih. Karena apa? Dia juga sudah jadi kiai. Sama-sama jadi kiai. tidak enak masuk saya sama-sama kiai nyium tangan. Kesombongan cium tangannya. Ada seorang alim namanya Habib Ali Al-Jufri, kalau sama orang selalu cium tangan. Tidak ingin dicium tangannya. Apalagi sama gurunya. Kalau sama guru, misal ini contoh saja, perangi kadang-kadang ilmu itu menjadikan dia. Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, guru kami yang kemarin di Khawli, ada anak baru di luar negeri dua tahun. Itu salaman sudah begini sama gurunya. Dulu sebelum berangkat, khusus, Masya Allah. Setelah dua tahun merasa ilmunya sama, her, Masya Allah. Lah ini adalah bentuk kesombongan karena ilmu, karena pangkat. Contoh saja, dengan ibunya tidak cium tangan. Berat kadang-kadang, karena malu, tidak pangkas, karena nggak biasa. Harus biasa. Takut ada kesombongan, contoh. Kemudian masalah-masalah yang lain duduk di majelis tidak mau karena dia kiai. Belajar. Di Yaman itu ulama-ulama, tapi sudah menjadi biasa. Ulama ini ngisi pengajian di bawahnya ulama-ulama yang lainnya. karena memang ingin memangkas yang namanya kesombongan. Nah ini adalah dengan cara itu diperangi. Kalau dengki begitu, dendam ngasih hadiah, dengki doaan, doa Rasulullah. Ingat ya, pernah silsilah penyakit hati yang pernah kita bahas. Kalau ada orang punya dengki, gampang, awas nanti malam ya, tak doain. Ya Allah semoga tambah lagi mobilnya satu lagi ya Allah. Ah, ah. Doain yang baik-baik aja ya. Kalau tidak berani, hati, katakan hatimu dengki. Itu saja. Kalau ada ustadz masyhur, ya Allah jamaahnya banyak. Awas ya nanti malam. Ya Allah tambah lagi jamaahnya agar lebih banyak. Jadikan yang barokah manfaat. Kalau berat, katakan dirimu pendengki. Enak sebetulnya ya, itu obatnya. Jadi ya, kita mendahului Ustaz Ikram karena waktu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah hakikah, tarekoh, ma'rifah syariah. Itu dulu tidak pernah ada pembagian-pembagian seperti itu. Kita gambarkan yang sederhana. Orang kalau mau sholat itu harus melakukan rukun-rukunnya ya. Rukun sholat harus berdiri yang benar. Sujud yang benar. Ya. Kemudian apa? Setelah sujud yang benar ya ya rukuk yang benar. Tapi orang sujud benar, rukuk benar, bisa saja hatinya kemana-mana. Maka belum sempurna. Lalu menata hati. Lah kalau sudah menata hati baru benar dia nanti sholatnya. Jadi sholat orang yang dengan dohir dan batinnya itu kumpulan daripada syariah, torekoh dan hakikat. Adapun ma'rifah itu adalah dekat dengan hakikat. Jadi syariah itu anda harus belajar ilmu dohirnya ya. Syariah itu Anda kalau pengen kenal Allah mustahil tidak dengan syariat. Harus syariat. Nabi Muhammad bu'ith libayani ini. Nabi Muhammad dihadirkan untuk menjelaskan syariah. Syariah itu apa? Zohir amal, solat, sujud, amal-amal zohir ini. Kemudian nanti torikoh ini yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad dengan jihad nafas. Memerangi hawa nafsu untuk sampai kepada hakikat itu khusuk. Khusuk itu perlu latihan ya. Khusuk perlu latihan. Mencoba menghilangkan sebab-sebab orang tidak khusuk. Perlu mujahadah. Jadi mujahadah ini adalah jihad. Jihad nafas memerangi hawa nafsu. Setelah orang memerangi hawa nafsunya nanti sampai kepada hakikat kenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah, kenal Allah maka bisa khusuk di dalam beribadah. Maka kalau ada orang mengomong mengatakan aku sudah sampai hakikat Terus tidak perlu lagi syariat. Paling bodohnya manusia itu. Nggak mau sholat. Nabi Muhammad paling ngertinya hakikat sholat sampai bengkak kakinya. Makanya hakikat dengan syariat tidak bisa dipisah. Tapi hakikat bisa misah dari syariah. Sholat yang orang nggak khusuk. Tapi kalau orang hakikat pasti harus dengan syariat. Gitu saja gambarannya. Jadi ada orang belajar torekoh. Torekoh itu kan sebetulnya diambil dari satu kumpulan orang yang dibimbing oleh seorang guru untuk melatih hawa nafsu, diajari bagaimana di situ khusuk, diajari kenal Allah, diajari takut mati. Lah ini memerangi hawa nafsu. Padahal intinya ya benerkan sholat sholat kan tanpa harus masuk torekoh. Sholat, fardu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sholatnya ngangong ya. Tapi sekarang dibimbing oleh seorang guru harus takut kepada ketidakteribanya sholat, bagaimana semakin khusyuk dan sebagainya. Dibimbing oleh seorang guru, akhirnya sampailah nanti kepada makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kepada hakikat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dulu itu macam-macam untuk menjelaskan ya. Padahal kalau yang namanya waliullah, ya kayak Sayyidina Abu Bakar waliullah. Beliau adalah ahli torekoh, ahli syariat, ahli torekoh, ahli hakikat. Nggak dibeda-bedakan. Justru di saat oleh para ulama dibeda-bedakan ada penjahat. Penjahatnya apa? Malah ulama dulu tuh menjelaskan begini agar orang itu mengoreksi kamu itu babnya mana. Jangan-jangan kamu masih kelas syariat saja, rajin ngaji, nggak pernah khusyuk. Maksudnya begitu. Yang sudah ngaji, ayo semakin khusyuk ibadahnya sampai kepada hakikat. Tatanya ada yang paling tidak benar niatnya masuk ke majlis. Oh sudah, kalau begitu saya mau ninggalkan sholat. Ngaku saja ahli hakikat. Ya ini penjahatnya ya. Padahal maksudnya bukan itu. Nggak ada hakikat saja tanpa syariat. Kalau hakikat mesti dengan syariat. Ada ya di Jawa ya macam-macam. Hakikat suruh sholat. Yang penting iling saja. Kalau suruh makan nggak mau ngomong begitu. Musibah. Ya. Iling makan tak nggak cukup ya. Harus makan. Giliran sholat yang penting aku iling manusia. Ya ini. Itu adalah masalah syariat dan hakikat. Ada gambaran kayak kelapa ya. Kalau ulama dulu tuh kita perlu menyinggung caranya orang Jawa dulu. Suluku-suluku batok, batok elailo eh, eh, ya. Itu kan lagu-lagu Jawa ya. Suluku-suluku batok, masalah kaya suluku ilmu torik, suluk gitu lah. Ilmu hakikat, ilmu torekoh itu adalah seperti orang kenal batok ya. Batok itu ada tiga tingkat ya. Kalau orang memanfaatkan yang keluar masih pahit karena sepetnya ya. Itu baru perah, baru belajar fikih dohirnya ya. Baru setelah itu mujahadah, batoknya harus pelah ya. Setelah itu baru masuk kelapanya ya. Kelapa itu perlu diolah sampai ketemu santannya ya. Seluku-seluku batok. Nah, itu katanya dunia perwalian dahulu itu. Makanya ada toreko, ada Ini hanya untuk mempermudah saja. Baik, ini ada pertanyaan tertulis. Agama lain seperti hanya agama Kristen menyebutkan mereka juga punya jalan jalan yang menyampaikan pengikutnya bahwa yang baik masuk surga. Surganya adalah ciptaan Allah. Semua agama-agama mengakui akan adanya balasan. Terserah apa namanya nirwana, apa surga. Bukan permasalahannya itu. Permasalahannya itu kepercayaan tentang Tuhan yang benar. Apakah Tuhan rela yang menciptakan? Memang misalnya agama Kristen bercerita tentang adanya surga. Yang menciptakan adalah Tuhan. Allah. Tapi permasalahannya apakah Allah bakal rela memasukkan orang yang mengatakan Allah punya anak misalnya. Padahal dia tidak punya anak. Yang maha tunggal. Disekutukan. Tidak usah jauh-jauh Seorang bapak seorang bapak itu kalau paling paling tidak senang dengan perilaku anaknya yang mengatakan bapak ini mirip tetangga. Iya kan? Bapak mirip orang itu. Sudah begitu anak itu mau minta duit, Pak. Bapak yang mirip tetangga itu minta duit, dikasih atau tidak? Kira-kira Seorang bapak yang paling tidak senang, paling marah besar kalau sudah dibilang dia itu mirip tetangganya. Tetangganya itu misalnya pelawak yang modelnya misalnya tersinggung kan? Bapak ini sebenarnya tidak mirip hanya karena sering digojlok oleh anaknya, bapak itu mirip sama pelawak itu. Akhirnya marah. Masa ada seorang anak meminta duit, "Pak, minta uang wahai bapak yang kaya." Marah atau tidak kira-kira? Marah dan tidak dikasih duit. Ini manusia. Allah itu maha tunggal. Paling tidak senang kalau disebut adanya Tuhan lain selain Allah. Jadi mau masuk surga Allah mengatakan ada Tuhan selain Allah, ditendang, ditolak. Ini adalah masalah sederhana, permasalahannya bukan di situ. Ini dialog akidah, bukan bagian Anda, bukan bagian ini. Ulama yang menjelaskan. Yang penting Tuhan hanya ada satu, Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain mengaku punya surga, memang semua mengaku punya surga. Akan tapi Tuhan ini loh yang menciptakan surga adalah Tuhan yang tunggal yang berhak disembah dan tidak tidak setu, paling marah dengan jika ada orang yang menyukutukannya. Bahkan menyukutukan, mengatakan ada Tuhan selain Allah itu dosa paling gede. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. kalau tidak diampuni bisakah masuk surganya? Tidak mungkin masuk surganya. Bagaimana hukumnya air er, hukumnya orang Islam membangun gereja? Apakah upahnya halal atau tidak manfaat? Dilihat dulu. Membangun gereja. Kalau kita, ini kok idahnya sederhana. Yang membangun, yang membantu untuk kemaksiatan adalah maksiat. Selesai. Yang membantu kemaksiatan maksiat. Kita boleh hidup bertetangga dengan seorang Kristen tapi bukan urusan membantu dalam kemaksiatan. Kalau orang Kristen sakit kita membantu untuk kesehatannya. Kalau dia lapar kita kasih makan tapi jangan sampai kita membantu untuk urusan ibadahnya urusan-urusan yang khusus yang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ini ada pertanyaan lagi bagaimana agar kita tidak ragu dalam ibadah ibadah karena takut dosa ibadah ingin masuk surga ibadah takut neraka ibadah takut ridha Allah semuanya itu benar tingkatan orang masing-masing tidak usahlah kita pan kita jangan pandai ini kelihatannya son ada kurang enak ya Sound kelihatannya ada kurang kurang jelas mungkin ya. Bisa diangkat volumenya di dalam. Ya. Baik. Ya, sudah. Ibadah karena takut dosa. Ibadah ingin masuk surga, semuanya bagus. Sebab dosa itu yang memberi hukuman siapa? Allah ya. Jadi sebetulnya itu bahasa sama. Aku takut kepada Allah itu takut karena apanya? Takut karena seksa Allah subhanahu wa ta'ala ya. Aku cinta kepada Allah, ingin diberi imbalan oleh Allah, masuk surganya. Aku ingin ridho Allah agar Allah tidak menyiksaku. Sebetulnya itu kalimat yang sama, hanya kadang-kadang ini dialog falsafah. Para ahli tasawuf ingin, kalau sudah orang sampai makom mahabbah cinta kepada Allah, sudah tidak mikir lagi surga dan neraka cinta kepada Allah. Yang penting aku cinta kepada Allah. Aku hanya menginginkan Allah. Aku tidak peduli apakah aku masuk neraka atau masuk surga. Nah, ini adalah tingkat tinggi. Yang penting aku cinta kepada Allah. Apakah aku nanti masuk surga atau neraka? Dan memang kalau sudah orang cinta Allah tidak mikir lagi akan ditaruh di mana. Nah, ini tingkat tinggi. Tapi orang untuk diajak bicara yang semacam ini kadang tidak nyampe sudahlah pokoknya kita takut dosa itu sudah lumayan di zaman ini ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tapi kadang para guru itu nggak kuat punya ilmu yang dia sendiri tidak faham buru-buru disampaikan akhirnya jamaahnya sama-sama tidak faham sudah takut dosa alhamdulillah pengen surga alhamdulillah pengen ridho Allah alhamdulillah Tidak usah cerita-cerita yang berat-berat mahabbah mahabbah mahabbah bagus orang sampai makom mahabbah ini Allah yang ngangkat Orang kalau sudah sampai makom mahabbah seperti Rabi'ah Adawiyah makom mahabbah, makom cinta kepada Allah sehingga tidak peduli apakah nanti di neraka atau di surga. Sampai aku menyembahmu ya Allah bukan karena aku ingin surgamu atau takut nerakamu, tidak. Tapi karena aku menemukan engkau zat yang aku layak aku sembah maka aku sembah. Benar kalimatnya. Menyembah kepada Allah karena menemukan Allah zat yang layak disembah yang harus disembah dan bukan karena ingin surga dan karena ingin neraka, takut neraka ini adalah bahasa-bahasa berat, bahasa Robi'ah Adawiyah. Bahasa itu adalah benar ya. Ahli tasawuf saja apa orang anti tasawuf yang mencaci maki Robi'ah Adawiyah. Ini lagi-lagi pembahasan yang lain ya. Jadi intinya cukuplah kalau kita beribadah kepada Allah karena takut dosa dan karena kita takut Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita, itu sudah lumayan bagus itu. Dan memang itu puncak kita. Adapun masalah pembahasan mahabbah, tingkat mahabbah itu adalah pembahasan lain yang tidak perlu banyak dibahas. Apakah Allah benar menyayangi kita? Bagaimana dan kenapa saat sekarang orang Yahudi lebih pandai dari orang Islam? Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Itu harus ditinjau dari segi makna kasih sayang itu seperti apa. Apakah kasih sayang itu kebaikan yang diberikan oleh Allah di dunia? Kalau kasih sayang di dunia ini Allah memberikan kasih sayang kepada siapapun makhluk di dunia ini. Tapi kasih sayang yang sesungguhnya yang kita cari adalah kasih sayang Allah di akhirat. Sehingga musibah yang diberikan oleh Allah kepada hamba di dunia kalau ahli iman tidak menganggap itu siksa. Musibah yang diberikan oleh Allah, kekurangan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa manusia yang mereka adalah ahli iman bagi ahli iman ada tiga kemungkinan satu karena Allah ingin menghapus dosanya Allah tidak ingin nyiksa di akhirat dihapus di dunia yang kedua karena Allah ingin mengangkat derajatnya yang ketiga karena Allah ingin membuatkan tabungan amal baik nanti sehingga kalau musibah ditimpakan oleh Allah kepada ahli iman ini semuanya baik lebih dari itu dikatakan oleh Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kuffar." Dunia ini adalah penjara bagi ahli iman dan juga surga bagi orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Sayyidina Umar bin Khattab naik kendaraan dikawal oleh orang-orang pengikut beliau. Ketemu orang Yahudi fakir, miskin, di pinggir jalan, hidupnya capek. Menghentikan Sayyidina Umar bin Khattab lalu menunjuk, "Wahai Umar, alangkah dustanya nabimu." Oh. Kenapa? Aku dengar nabimu berkata bahwasanya surga ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman kepada nabimu Muhammad. Dan akan menjadi surga bagi orang yang benci kepada nabimu Muhammad. Tapi sekarang tidak aku paling benci dengan Nabi Muhammad tapi aku tidak menemukan surga di sini tapi engkau yang ngikuti Muhammad kenapa enak dikawal orang banyak Sayyidina Umar menjawab lah inilah jawabannya dari yang ditanyakan ini jawabnya apa ketahuilah wahai orang Yahudi kamu saat ini tersiksa kan Iya saya tersiksa. Ketahuilah, ini sangat enak surga dibanding kamu setelah mati nanti. Hah. Ya, masih enak. Saya sekarang ini kayak begini nih katamu enak. Ahli iman. Tidak ada apa-apanya dibanding nanti di saat setelah mati. Lah ini, jadi tidak sudah terpedaya. Jadi apapun yang dirasakan oleh orang mukmin ini bukan suatu kehinaan, kekurangan, kepandaian mereka karena Allah ingin memasukkan mereka paling dalam kurang beban itu. Ah, neraka paling pinggir. Terus beban uh, dikasih kemampuan untuk membuat teknologi menghancurkan orang berbuat kejahatan masuk media-media. Karena apa? Mereka jatahnya neraka paling dalam. Itu orang Yahudi. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda Islam bangkit, berjuang terus, tidak boleh kita kalah. Media kita harus kuasai, semua kita kuasai. Hal-hal yang perlu kita kuasai harus kuasai. <coughs> Sebab sabda kalau Nabi Muhammad, al-mu'minu al qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif kalau seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Kita boleh kuat dalam segala hal, ekonomi, kemampuan dan sebagainya. Apakah jika seorang terkena santet atau terkena ilmu hitam bisa membunuh orang tersebut atau menyebabkan penyakit kepanjangan? Penyakit hitam ada yang namanya Santet itu ada. Tapi jangan urusan kehidupan dengan santet-santet. Santet itu ada radarnya. Kalau anda semakin percaya, masuk itu nanti. Sudahlah cuek saja, banyak zikir kepada Allah. Biasanya kalau orang mau nyantet kasih pengaruh, awas lo ya, jangan deket-deket ini. Nah. Jadi kadang-kadang dipengaruhi dulu. Kalau ada santet bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un bismillahilladzi la yadurru fil wa alim. Atau di saat tidak tidur kita membaca qul a'udzu birabbil qul a'udzu birabbin nas seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Ditambah ayat kursi, aman, tidak usah takut dengan urusan santet. Kalau masih takut urusan santet, pasti karena orang ini sering nonton sinetron, diperpercaya dengan komat kamitnya dukun di sinetron. Lebih percayalah kepada Nabi Muhammad. Sudahlah, jangan mikir itu santet. Ada, ada. Nabi Muhammad kena sihir. Tapi tidak akan banyak pengaruhnya. Lewat saja itu nanti. Kaget barangkali begini. Kenapa kau masuk? Gimana tidak masuk? Kau pikirin sampai kau pergi ke dukun juga? Bukan dukun, kiai. Kiai dukun sama. Datang ke kiai ngasih doa. Yuk dikir bersama itu. Masya Allah. Ada orang aneh-aneh datang ke tempat kami minta untuk obat santet. Memangnya kamu kena santet? Iya saya disantet. Mana santetnya? Saya itu pusing ya. Kamu pikirin terus. Masuk ke masjid. Hati tenang nanti. Sering ngaji di sini nanti. <laughs> Monda untuk eh, dan kemudian insya Allah ada orang sakit. Insya didoakan. Waktu sudah masya Allah pertanyaan masih banyak. Tidak bisa dijawab semuanya. Kebetulan kita ada acara di tempat lain, masya Allah. Saya ingin bahasanya yang tidak dijawab ini disimpan. Intinya dari apa yang disampaikan saat ikram sampai akhir adalah pembenahan hati. Bagaimana kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinilah bahwa majlis yang semacam ini akan diberi oleh Allah rahmat. Bukan karena yang ngajar. Tapi karena ketulusan yang hadir. Insya Allah ini yang di luar hujan. Bisa masuk ke dalam alhamdulillah sampai di luar. Semoga Allah menjaga yang kehujanan tambah amal nanti. Mohon maaf, baik akan kita tutup dengan doa. Tolong diinformasikan 108 FM ya untuk mengikuti pengajian kita dan juga yang di Losari Kuningan kita juga akan mengurusi satu radio lagi namanya Wadi FM 101,6 FM. Itu juga ada pengajian kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tufir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, sucikan hati kami ya Allah dari kemunafikan, sucikan hati kami dari kesyirikan, Sucikan hati kami dari kekafiran Ya Allah Sucikan hati kami dari dengki Sucikan hati kami dari kesombongan dan ria Ya Allah Sucikan hati kami dari ketamaan Ya Allah Gantilah dengan kerinduan kepadamu Ya Allah kerinduan kepada ibadah kepadamu dan sucikan hati kami dari cinta dunia ya Allah dan jadikan dunia hanya di tangan kami jangan kau jadikan dunia di hati kami mudahkan kami untuk mendapatkan dunia dalam eh, untuk bekal ibadah kepadamu dan jangan kau sibukkan kami untuk mencari dunia ya Allah ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah dan kebaikan di akhirat Ya Allah berikan kepada kami kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Ya Allah jauhkan kami dari segala malapetaka dari segala bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah, Ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah, Ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah, Ya Allah. Hati kami ya Allah sering tergoda di saat kami sholat seolah-olah kami tidak di dalam sholat ya Allah. Di saat kami menghadapmu akan tapi yang hadir di hati kami selainmu ya Allah. Kami mohon ampun atas itu semua dan kami mohon pertolongan ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Ya Allah. dan mudahkanlah kami untuk ibadah ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang kau kebebankan kepada kami mulai dari solat yang wajib ya Allah puasa yang wajib ya Allah zakat ya Allah haji yang wajib ya Allah dan berpuasa ya Allah dan setelah itu mudahkanlah kami untuk melakukan kesunahan ya Allah dan sisih yang berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kami ya Allah jangan sampai kami tenggelam dalam kesibukan mencari dunia lalu lupa kepadamu ya Allah yang berdagang ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk beribadah di saat berdagang ya Allah yang pegawai ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap kepadamu di saat bayat ya Allah berapun biarpun kesibukan mereka lo ya banyak ya Allah yang istirahat sekalipun ya Allah jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukan ya Allah yang tidak menghadirkan keridhaan ya Allah dan gugah hati kami untuk bisa bangun malam untuk menghadap kepadamu dan memohon kepadamu ya Allah mudahkan kami untuk melakukan solat duha ya Allah rindukan kami untuk solat-solat sunnah dan puasa sunnah dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya Allah ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan jauhkan kami dari minum-minuman keras jauhkan kami dari menggunjing ya Allah jauhkan kami dari zina ya Allah jauhkan kami dari bahkan riba ya Allah jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain ya Allah jauhkan kami dari merebut waris ya Allah Jauhkan kami dari merendahkan orang lain ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah kabulkanlah keinginan dari saudara-saudari kami ya Allah berikan kepada mereka anak-anak yang saudara-saudara Dan berikan kepada kami semua ya Allah anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah. Dan jadikan istri kami istri yang solehah ya Allah. Dan jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan jangan kau kurangi cinta ini. Yang belum menikah ya Allah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. mudahkan kepada pernikahan yang kau muliakan ya Allah kau ridai ya Allah dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah berikan kepada mereka kecintaan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah engkau maha kuasa ya Allah jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah orang tua kami ampuni mereka ya Allah guru-guru kami ampuni mereka dan kami ampuni kami anak-anak kami keluarga kami tetangga kami semua ampuni mereka ya Allah dan cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur dalam keadaan engkau ridho pada kami ya Allah dalam keadaan kami rindu kepadamu ya Allah dalam keadaan kami mencintaimu ya Allah dalam keadaan yang benar-benar ya Allah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman ya Allah, iman dan mudahkanlah kami ya Allah di dalam menjalankan tugas kewajiban ini Allah. Berkailah majelis ini, berkailah kami semua ya Allah. Bantulah Allah yang memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini ya Allah. Semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Semua ya Allah, mulai dari ya Allah, mulai dari yang di halaman sana yang mengatur lalu lintas, mulai dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi, Allah atau yang mengatur uh, pengeras suara atau semuanya ya Allah yang berjuang di masjid ini untuk acara ini ya Allah mudahkan segala urusan mereka dan mudahkan segala urusan yang memudahkan urusan pesantren kami ya Allah pesantren kami ya Allah mudahkanlah ya Allah untuk melebarkan tanah tanah pesantren ya Allah membangun pesantren ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus ya Allah dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas ya Allah kirimkan kepada kami harta yang bersih yang halal ya Allah dan jauhkan kami dari harta yang tidak halal dan berikan kepada kami semua semua adalah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah Mengambil itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.